Assalamualaikum ala Rasulillah wa wa sahbihi wa yang Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan ke al-ahkam al-wad'iyah satu penjelasan tambahan yang perlu kita sampaikan dalam pertemuan yang pertama kita pernah menyinggung tentang masalah bertobat mukoyat itu tobat dengan sebagian dosa dan amat belum bertobat dari dosa yang lain ada sebagian ulama yang kemudian menganggap sah tobat tersebut dan itulah pendapat yang benar dan tapi ada ulama yang mengatakan tidak sah kemarin kita katakan dalam pertemuan yang lewat kalau diantara yang mengatakan tidak sah itu adalah Imam Nawawi akan tapi e, setelah kita cek ternyata itu satu keterangan yang keliru yang benar Imam Nawawi termasuk yang mengatakan sah bertobat dari satu dosa <clears throat> meskipun masih melakukan dosa yang lainnya ya kita lanjutkan al-ahkam al-wad'iyatu Al-akam al-wad'iyatu ma wada'ahu asyari'u min amaratin li subuti au li subutin au intifa'in au nufudin au ilgha'in Akamat ia adalah hukum-hukum yang wada'ahu syari'u diletakkan, dibuat oleh syariat min amaratin berupa tanda-tanda kalau imarat lain lagi ya kalau imarah itu keamiran. Jadi kepemimpinan, pemerintahan. Tapi kalau amarah tanda disebutin untuk menetapkan satu hal atau intifain atau meniadakan satu hal atau nufudin atau terlaksananya satu hal atau ilgain atau tidak teranggapnya satu hal Waminha minha asihatu wal fasadu di antara hukum matiyah adalah sah dan batal, sah dan tidak sah. Aslinya hukum matiyah itu ada lima juga, tapi yang di sini yang beliau sebutkan cuma dua. Beliau sebutkan dan beliau bahas dan beliau sampaikan itu hanya dua, yaitu sah dan al-fasad dan tidak sah atau batal bahasa kita. Sebenarnya ada kelima tiga hal yang tidak beliau sebutkan yaitu asbab sebab wasyarti syarat Walmani'i dan penghalang Kenapa cuma kemudian beliau sebutkan cuma dua saja? Di sini di parohnya dinyatakan sebabnya karena ya mengikuti kurikulum. Kurikulumnya cuma membahas sahih dan al-fasad saja. Sehingga beliau cuma membahas dua hal. Fasahihu lughatan asli minal maradi. Pastilahan ma tartabat atharu fi'lihi alaihi ibadatan kanat am abdan fasahihu minal ibadati ma bari'at bihi azimmatu fasaqata bihi at-talabu fasahihu minal uqudi ma tartabat atharuhu ala wujudihi kata katarattubil milki ala aksil bayi, matalan wala syai'u sahihan illa bitamami su'utihi pantifai mawani'ihi Misalu dalika fil ibadati ayat tiap fi salati fi waktiha tam tam atas surutiha wa arkaniha wajibatihah. Pemisalu dari kafir okudi, ayak ayak kita bayan ayak pada bayan tamata surutihi al ma'rufati ma'an tifai mawanihi Fain in kita syartun minat suruti au wujida mani'un minal mawani'i yang as asehatu Ya asahi secara bahasa itu asalimu minal maradi terbebas dari penyakit. akal yang sehat yang terbebas dari gila penyakitnya adalah seperti gila badan yang sehat yang tidak ada penyakit jasmaninya wastilahan secara istilah mata otabat yang timbul asar fi'lihi dampak perbuatannya ibadatan kana au abdan baik ibadah ataupun akad. Jadi sah sah atau sahih hmm. sah menurutnya sah itu secara istilah artinya dampaknya itu timbul dampaknya terwujud apa dampak ibadah ya gugur kewajiban apa dampaknya akad ya, maka jika akad jual beli maka kemudian hak kepemilikan berpindah ini dampaknya timbul fasahihu minal ibadati maka ibadah yang sah yang timbul dampaknya apa dampak ibadah yang sah dari abdi azimatu maka terbebas dengannya azimatu dimakar aslinya jaminan tanggungan kalau bahasa kita ya sudah bebas dari kewajiban. masa kota bi labu dan gugur darinya atau labu tuntutan. Apa beda dari abi dhimmah sama sakota bi labu Bariat bihi dan sakota bi ini berlaku untuk ibadah yang hukumnya wajib. Hukumnya wajib, maka gugur kewajiban barat di eh, azimna Sedangkan sakota bi atolabu satu ibadah wajib sholat duhur wajib maka kita katakan barat bi wa wasakota bi tolak kewajibannya gugur dan fakotabi sholat tuntutan untuk mengerjakannya sudah gugur juga nggak perlu kemudian mengerjakan kedua kali atau ketiga kali namun jika kemudian satu ibadah tersebut hukumnya adalah mustahab sholat duha misalnya maka tidak kita katakan baroat bihizimah namun kita katakan sakata bi as ya jika ibadah sunnah yang kemudian uh, yang kita uh, kita lakukan itu sah maka dikatakan sakoto bihi atau labu. kan tapi jika ibadah wajib yang kita lakukan dan itu sah maka disebut baroat bihi zimmatu gugur darinya kewajiban boleh juga kemudian kita katakan sakoto bitolabu karena perintah juga termasuk tolak. Kalau tolak itu umum tuntutan. Tolak itu tuntutannya bisa tuntutan tegas, hukumnya wajib, tuntutannya tidak tegas, hukumnya apa? mustahab. Maka sakot tapi atau labu itu untuk wajib dan untuk mustahab. Non bariat bihizimatu ah, itu untuk wajib saja. Ya, jika amal wajib, sholat duhur yang wajib sudah dikerjakan dengan sah, kita katakan baroat bi zimmah sakoto bi atau labu. Namun sholat duha dikerjakan dengan sah, kopliyah duhur dikerjakan dengan sah, kita katakan sakoto atau labu. Wasahi menakukudi dan akad yang sah Artinya yang timbul dampaknya. Mata rotaba, mata asar asaruhu ala wujudihi. Tarotabat timbul asaru dampak dari akad ala wujudihi dengan adanya akad. Akad ini ada, dampak akad ada. Kata bil milki semacam dampak dari hak milik ala akdil bayi jika akadnya adalah akad jual beli masalah misalnya akad jual beli ini sah eh, akad jual beli ini sah artinya uang milik pembeli menjadi milik penjual dan barang milik penjual menjadi milik pembeli dampaknya yaitu berpindahnya hak milik itu terjadi Nah, kalau kemudian akadnya adalah akad menyewa, ya maka ya Berarti ini berhak untuk kemudian punya hak guna pakai selama jangka waktu tertentu dan yang menyewakan uh, uang yang menyewa itu menjadi hak milik milik orang yang menyewakan. Kalau kemudian kita katakan jual beli tidak sah, maka artinya ya, jual beli tidak sah artinya uang itu bukan milik penjual, masih tetap miliknya pembeli dan barang itu bukan miliknya pembeli masih tetap miliknya penjual. Kalau di, tetap kemudian apa? Tetap kemudian dimakan, diambil uang tersebut maka berarti ngambil uang orang lain tanpa alasan. Ini makan uang haram. Walaikum syai'u sahihan dan sesuatu itu tidaklah sah Bila bitama misuutihi kecuali syaratnya tamam sempurna, lengkap sudah, wantifai mawanihi dan hilang mawani pencegah ke keabsahan pencegah keabsahan apa? ya kalau sholat namanya pembatal pembatal sholat itu mawani ya, mawani wudhu ya pembatal wudhu kalau istilah kita atau istilah bebasnya pembatal. Untuk kalau itu masalah ibadah pembatal puasa, pembatal wudhu, pembatal sholat. Nah, kalau sholat itu sah manakala syaratnya terpenuhi, rukunnya terpenuhi, demikian juga mawaniknya, pembatal-pembatalnya tidak ada. Mawane itu bentuk jamak dari mane dan mane itu salah satu ahkam watiyah. Jadi kita sebutkan tiga ahkam watiyah yang lain salah satunya adalah mane. Misal dalika contohnya fil ibadah dalam masalah ibadah ayat tiap di seorang melaksanakan sholat di waktiha pada waktunya tamati surutiha dalam keadaan halnya sempurna syarat-syaratnya syarat-syaratnya lengkap arkaniha rukun-rukunnya juga lengkap bahwa wajibatiha dan e, kewajiban-kewajiban sholat juga seluruhnya dilaksanakan maka dan pembatal sholat tidak ada satupun yang dilakukan maka sholat yang seperti ini kita katakan sholatnya adalah sah Misalnya dalika Uku ukudi Contoh hal tersebut dalam masalah akad adalah mengadakan akad bayaan jual beli tamat suruti dengan keadaan lengkap syarat-syaratnya Al-ma'rufati yang dikenal ma'antifai mawanihi dan e, tidak ada mawaniknya, pencegah-pencegahnya, penghalang-penghalangnya. Ini syaratnya terpenuhi dan hal-hal yang e, menghalangi keabsahan jual beli itu ya, tidak ada satupun yang ada, maka jual beli tersebut hukumnya sah. Fa'in fukida sartun minas suruti Awu jidamani'un minal mawani Intana'at asihatu Fa'in wujida maka jika ditemukan Sartun eh, Atau fa'in fukida maka jika hilang Sartun minas suruti salah satu syarat saja ya, Satu syarat saja hilang Awu jidamani'un atau ditemukan penghalang minal mawani satu penghalang saja imtanaat maka tercegah asihatu status sah. Jadi fakop dan dal itu bisa mungkin bacanya fakop maka sungguh nah, bisa maknanya fakoda fakoda itu artinya hilang tidak punya pepatah Arab fakidu syekh la yuktihi faqidu syai' orang yang tidak punya sesuatu ya tidak akan bisa memberi sesuatu orang yang tidak punya ilmu ya tidak akan bisa ngajari ilmu kalau suruh ngisi ya paling-paling ya bisanya cerita karena kemari karena kenapa faqidu syai' layak tihi orang yang tidak punya sesuatu tidak akan bisa memberi sesuatu Ini maka perlu dilihat nah, konteks kalimatnya ini pakot maka sungguh ataukah pakoda ataukah fukida Ini mane itu salah satu e, juga salah satu ahkam iya demikian juga e, apa tadi syarat dan sebab apa itu syarat? Syarat secara bahasa artinya tanda. Oleh karena itu, tanda kiamat, tanda-tanda kiamat disebut asratu sa'ah. Asratu sa'ah. Tanda-tanda kiamat. Antar katanya sama. Syarat Maka syarat secara bahasa artinya tanda Sedangkan secara istilah para ulama syarat itu adalah sesuatu yang syarat suatu hal maka mengharuskan adanya sesuatu eh, atau tidak adanya syarat itu tidak adanya sesuatu kan tapi tidak mengharuskan dari adanya syarat adanya sesuatu Contohnya syarat sholat. Syarat sholat wudhu. Ada orang sholat <coughs> tidak ada syarat, tidak ada syarat sholat yaitu tidak berwudhu. Maka sholatnya dianggap tidak ada. Jika syarat tidak ada, maka sesuatu tidak ada. Jika syarat tidak ada, sesuatu yang adanya, tidak adanya menyebabkan tidak ada. Sesuatu yang tidak adanya menyebabkan tidak ada tidak ada wudhu, maka tidak ada sholat. Akan tapi adanya tidak mengharuskan adanya sesuatu. Adanya wudhu, maka belum tentu ada sholat. Nah, tergantung orang yang berwudhu, dia mau sholat apa enggak. Nah, ada orang berwudhu terus mau duduk-duduk kan ya boleh kan. Tidak harus Eh, berwudu terus harus sholat kan enggak kan? Habis berwudu <coughs> malah tidur boleh kan? Ah, malah dianjurkan tidur sebelum ah, berwudu sebelum tidur. Ini adanya syarat tidak mengharuskan adanya sesuatu. Ada wudhu, belum tentu ada sholat. Tergantung orangnya. Karena dia mau berwudu berwudu mau tidur malah habis wudhu ada wudhu malah kemudian tidur namun tidak adanya menyebabkan tidak adanya sesuatu bahasa Arabnya mayal zamumin min adam hil adam zamu min hil wujud tidak ada wudhu maka sholat gak ada jika ada orang nekat sholat dianggap tidak ada Misalu fakti syarti fil ibadati ayusalia bila toharatin. Misalu fakti syarti fil abdi ayabi'a mala yamliku. Wa misalu wujudil mani fil ibadati ayat tatawa'a binaflin mutlaqin fi waqtin nahyi. Famisal wujudil mani fil abdi ayabi'a man talzamuhu al jumu'atu syai'an ba'da nidaiha asani ala wajhin la yubahu Contoh fakti syarti. Ya, contoh fakti syarti tidak ada syarat kehilangan syarat dalam masalah ibadah adalah aisalia bila toharatin sholat tanpa berwudu maka syarat maka berwudu adalah syarat sah sholat ada orang sholat tanpa berwudu maka sholatnya tidak sah misalu fakti syarti contoh yang tidak eh, kehilangan syarat yang kehilangan syarat dalam masalah akad ya, bia mala yamliku menjual barang yang tidak dia miliki disarah dijelaskan yang dimaksud maksudnya adalah ayat ayabi mala yamliku bai'ahu mala yamliku ahu yang dimaksud ayabi malah yang di sini maksudnya adalah ayat malah yang mala yamliku ahu Menjual sesuatu yang dia tidak memiliki ahu hak menjualnya. Artinya kalau kemudian cuma kita katakan malah yang yamliku nanti orang bisa memahaminya penjaga toko nggak boleh jual. Nah, dia nggak punya kan? Padahal dia disuruh, dia wakil, wakil dari yang punya barang, wakil dari pemilik toko. Maka kalau mm, mm, ayat bi amala yamliku ini sebenarnya kalimatnya kurang utuh. Kurang apa? E, akan tapi yang sempurna e, atau maksud daripada ayat bi amala yamliku di sini ayat bi amala yamliku bai'ahu menjual barang yang tidak dia miliki ahu hak penjualannya artinya kalau kemudian memiliki hak menjualkan meskipun dia tidak punya barang tersebut boleh macam wakil pekerja ya, penjaga toko boleh karena dia uh, ya memang diberi hak untuk menjual barang tersebut ini kalimat yang lebih tepat sebenarnya kata beliau kata Imam Muslimin di Sarok Alusul min ilmusul ayat B malah yang menjual barang atau sesuatu yang tidak dia miliki ahu hak penjualannya. Karena eh, syarat orang itu boleh nah e, syarat dalam jual beli adalah penjual itu karena Nabi SAW ya, dipersyaratkan memiliki memiliki hak untuk menjualnya dan Nabi SAW melarang menjual barang yang tidak kita miliki tidak kita tidak memiliki hak untuk menjualnya la tabi ma laisa indaka Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih Nabi berkata pada salah seorang sahabat Hakim bin Hizam yang dihatkan Imam Abu dan yang lainnya janganlah engkau menjual barang yang tidak kau miliki Assalamualaikum Assalamualaikum ya uh, saya nggak apa tapi ada di Gunung Maret. Hmm, iya iya iya. Iya iya uh, bab, bab adab. Iya. Wa misal wujudil mani'i dan contoh adanya pencegah dalam ibadah ayat tatawa'a binafin mutlakin ayat tatawa'a melaksanakan eh, amalan sunnah melakukan binaflin mutlakin nafilah mutlak salat sunnah nafilah mutlak salat sunnah mutlak waktu nahyi dalam waktu yang dilarang karena e, salat sunnah itu para ulama membaginya menjadi e, dua macam ada salat sunnah mutlak dan ada salat sunnah e, yang e, tidak mutlak disebut dengan mukoyat atau datul asbab yang memiliki sebab Semacam misalnya masuk masjid, tahiyatul masjid, habis berwudu. Maka nah, itu adalah salat-salat sunnah yang memiliki sebab. Kalau orang itu melakukan salat sunnah mutlak di waktu yang terlarang adalah asar, ya, dia kemudian daripada nganggur saya tak uh, e, salat sunnah mutlak dua rakaat salam dua rakaat salam, saya katakan ya diperbolehkan Nah, ini adalah sholat sunnah mutlak dan waktu terlarang. Nah, tidak diperbolehkan. Akan tapi jika kemudian sholat itu adalah sholat datul asbab yang punya sebab atau sholat yang mukoyat semacam tahiyatul masjid atau semacamnya tapi berwudu maka menurut pendapat yang kuat pendapat yang dibeli oleh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala itu diperbolehkan ya. diperbolehkan meskipun di waktu yang terlarang pendapat yang paling kuat dalam masalah ini maka di sini ada mana ada pencegah ada penghalang <coughs> yaitu penghalangnya karena di waktu yang terlarang jadi mana itu sebenarnya e, lebih luas daripada pembatal. Jadi pembatal itu adalah salah satu bentuk manik. Ya. Salah satu bentuk manik itu pembatal. Jadi bukan e, ma, pemba, e, manik itu bukan hanya bukan hanya pembatal saja. Non salah satu bentuk manik adalah pembatal ibadah. Misal wujudil mani fil abdi contoh wujudil mani yang ada pencegahnya bil abdi dalam akad adalah ayat ayabi'a berjualan atau berjual beli orang yang wajib al jumu'atu salat jumat eh, jual beli syai'an sesuatu ba'da nida iha asani setelah azan yang kedua maksudnya azan yang kedua di sini itu adalah azan setelah khotib naik ke mimbar. Karena beliau karena, karena alimah Musaimin rahimahullah taala itu termasuk ulama yang tidak menyetujui orang yang mengingkari adanya azan awal. Ya. ada sebagian orang mengingkari azan awal dan yang uh, sebelum khatib naik ke mimbar sebagian orang mengingkari hal tersebut nah, beliau termasuk yang tidak setuju dengan pengingkaran terhadap azan yang pertama atau bahkan menyatakan sebagai satu hal yang bid'ah beliau termasuk yang ulama-ulama yang tidak menyetujui pengingkaran hal tersebut tersebut. Misalnya Muhammadiyah misalnya, ya, Muhammadiyah sikapnya terhadap azan awal oh, keras sekali. Itu dianggap sebagai satu hal yang, yang bid'ah. Misalnya, dan beliau termasuk ulama yang kemudian tidak menyetujui hal tersebut. Pengingkaran terhadap azan awal, azan pertama sebelum khatib naik ke mimbar dengan alasan nah ini adalah sunnah Utsman ya, Khalifah Utsman bin Affan itu yang kemudian melakukannya maka jika ada orang yang melakukan ya tidak bisa dan tidak boleh diingkari ya dalilnya ya Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasidin al-mahdiyin adalah kalian eh, berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasidin demikian juga ya alimah membahas kalau saya semin di jadi tidak setia cara tidak setia beliau menyinggung hal tersebut di bab asal sunnah Nabi ketika beliau menjelaskan hadis Alaikum sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin dan ya, beliau kemudian menyinggung masalah azan sebelum pada hari Jumat sebelum uh, khatib naik ke mimbar. Demikian juga Al-Imam Nubas termasuk ya nah, yang tidak kemudian mengingkari hal tersebut, yang menolak orang yang mengingkari hal tersebut, dan ini adalah sunnah Usman dan dan sesudah sesudah Utsman kata Al-Imam di Majmu' Fatwa beliau Ali pun meneruskan ya, Khalifah Ali bin Abi Thalib juga meneruskannya dan tidak mengingkarinya. ini ada ulama yang kemudian ya, mengingkari adan eh, adan pertama sebelum naik hmm, khatib naik ke atas mimbar semacam alimam ibnu Hazm sebelum mengingkari ya, mengingkari adan sebelum Khotib naik ke mimbar. Kata Alimam Nur Hazm, ketika kemudian ini ada orang yang beralasan membela hal tersebut, membela adan awal, ya, Adan sebelum eh, Khotib naik mimbar, jika ada orang yang beralasan, jika ada orang beralasan dengan alaikum bisunnatul wa sunatul khulafai rasidin. Maka kata Imam Nazim eh, sunnah khulafat rasidin yang wajib kita ikuti itu jika tidak bertentangan dengan sunnah Rasul. Tuh. Jika tidak bertentangan dengan sunnah Rasul, nah Rasul cuma sekali. <coughs> Rasulullah SAW cuma sekali. Ya, ini tidak benar, tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Tidak ada kewajiban untuk kemudian eh, tidak termasuk dalam hadis tersebut. sunnah khulafah rasidin yang wajib dijalankan yang wajib kemudian kita ikuti ya yang tidak bertentangan dengan sunnah rasul dan yang tidak menyelisih dalam hal ini menyelisih maka tidak ada anjuran untuk kemudian uh, eh, ada sebelum khatib naik ke atas mimbar gitu. dan itu eh, bahkan ya juga pendapatnya Syekh Mukbil rahimahullah taala di uh, di ijabat Sa'il kita beliau ijabat Sa'il dan ditanya tentang masalah ini masalah azan sebelum khatib naik ke mimbar dan ke yang mengingkarinya dan dia mengutip perkataan alimah imam di muhalah Gitu. Itu masalah azan al awal sehingga nanti ada kemudian istilah nida atani azan yang kedua yaitu setelah khotib naik ke atas mimbar. Nah kalau Al Imam Al Albani di e, Ajibah An Nafi'ah Al Albani tentang masalah azan nah, azan awal tentang azan sebelum khatib naik ke mimbar maka beliau ya kita lihat makna riwayat kenapa Utsman kemudian menambah adan pertama dan azan itu di menara di pasar dan kemudian supaya e, karena orang sudah tambah banyak khawatir karena ketika itu nggak ada pengeras suara bisa kemudian orang karena sibuk ramai di pasar nggak dengar maka kemudian untuk mengingatkan mereka maka kemudian ditambahkan oleh Utsman azan tersebut jika melihat makna dari e, latar belakang kemudian sampai kemudian ada adan Usman menambahkan adan tersebut maka ya sekarang sudah ada pengeras suara itu sebenarnya tidak perlu lagi kemudian ditambahkan kemudian adan pertama sebelum khatib naik ke mimbar karena melihat makna dari maksud Usman mengadakan adan adan awal dan itulah uh, dan kelihatannya Allah taala alam penjelasan Syekh Al Albani dalam inilah yang paling muktadil <clears throat> yang paling sikap yang paling bagus dalam hal ini. Ini kalau kemudian ulama-ulama Saudi, Al Imam Nubas, Al Imam Saimin ah, melihat pokoknya ada azan awal ya boleh azan awal nggak melihat sisi maknanya. Dalam ini kemudian eh, kalau Salbani melihat sisi maknanya. Tapi dalam kondisi yang lain terbalik. Nah, kalau saya menubas melihat maknanya, Salbani melihat bahirnya. Masalah azan misalnya. Azan selain uh, azan biasa, azan sholat Eh, Sal tadi mengharuskan untuk kemudian orang itu zahir nggak kemudian di dalam azan orang harus keluar orang karena bila dulu kemudian berazan nah, itu rumah yang paling tinggi di di Madinah dan berazan di sana dilihat oleh orang nggak bunyi sembunyi di dalam dalam kamar takmir enggak dia mengharuskan keluar harus zahir di, dilihat orang azan tersebut. Eh, <laughs> dilihat sisi zahirnya. Dia mengharuskan dan itu juga yang ada di Al-Qalb Al-Mubin dan Akta Ilmu Salih. Nah, itu termasuk di Al-Mubin uh, yang di karena beliau ya mengambil pendapat gurunya Al-Imam al bani ya termasuk kesalahan orang berada di dalam tidak nampak tidak kelihatan nah, dianggap sebagai dinilai sebagai satu kesalahan. Ini dilihat dalam hal ini, ini dilihat ya perbuatannya seperti itu. Dan e, dan sebenarnya kalau kemudian kita lihat itu adalah fiil, ya itu al dan fi'il mujarab ya kalau kemudian kita timbang ke pakai usul fikih maka itu adalah fi'il fi'il mujarab tidak ada tidak ada perintahnya kan? Ya, harusnya ya tidak sampai kemudian tarapan seandainya demikian tidak, nggak ada sampai tarapan keharusan itu ya tidak sampai karena itu perbuatan perbuatan nah ini perbuatan sahabat perbuatan Bilal takrir ini masalah takrir nah, perbuatan Nabi saja yang mujarab yang tidak diringkan perintah hukumnya istighfar ya dan juga ini kalau kemudian e, eh, Alimah bagaimana kita bisa lihat di ya, Fatawalat Senada Imah jadi ditanya tentang apakah kemudian muad itu harus berakhir harus kemudian keluar dilihat oleh orang orang lihat orang ini sedang berada tidak sembunyi maka jawabannya salah satu yang tanda tangan adalah Nah, ya, nah, Alimam Ibn Bas maksud daripada azan itu tablik saud. Tablik. Maksud dari azan, ini lihat maksudnya. Maksud dari azan itu menyampaikan suara. Maka di dalam nggak apa-apa, suaranya sampai kemana-mana. Yang penting suara itu sampai itu maksudnya demikian. di sini ini saya Ibnu Bas lihat maksudnya. Salim ini lihat Ya, perbuatan demikian. ini, ala kulihat uh, eh, ya tentang masalah azannya Bilal tadi ya, itu perbuatan Bilal ya, dan tidak kemudian ada apa, perintah yang tidak sampailah kemudian menjadi satu uh, satu kewajiban ya. apalagi jika kemudian melihat maksud daripada azan tujuan daripada azan azan itu kan pengumuman memberi tahu maksudnya segala adalah agar orang tahu gitu Allah ala Anita asani ala wajilan yubahu dalam bentuk yang tidak diperbolehkan ini tentang kemudian berjual beli sesudah adzan, sesudah e, eh, khotib naik ke mimbar, maka ulama berselisih pendapat, ada yang mengatakan sah namun berdosa, ada ulama yang mengatakan tidak sah. Maksudnya mengatakan tidak sah, Ini adalah Alimah Musaimin di, di sini. Namun di sini alawat dan layubahu dalam bentuk yang tidak diperbolehkan. Artinya apa? Artinya terkadang ada ada jual beli sesudah adan eh, sesudah adan dan itu orang yang wajib jumatan namun sah <coughs> misalnya jual beli terpaksa air habis tidak ada air kalau mau wudhu nah, harus beli aqua terlebih dahulu nah, padahal adan maka beli aqua dalam hal ini jual beli sah karena dalam kondisi terpaksa ya yeah. Al-fasidu lughatan adzahibu dia'an khusran. Istilahan mala tatarattabu asal fi'lihi alaihi ibadatan kana au abdan. Fal fasidu minal ibadati mala tabra'u bi azimatu wa la yasqatu bi at-talabu kasolati qabla waqtiha. Wal fasidu minal ukuti mala tatarattabu asaruhu alaihi kafa'il majhuli wa fasidin minal ibadati wal uqudi wa suruti fa innahu muharramun li'anna dzalika min tahaddi hududillahi wa ittikhadhi ayati huzwa wa li'anna nabiyya sallallahu angkara ala man istaratu surutan laysat fi kitabillahi wal fasidu wal batilu bi ma'nan wahidin ila fi mawdi'aini al awalu fil ihrami faraku bainahuma bi anal fasida ma waqa'a fihi al muhrimu qabla tahallulil awwali wal fatilu martaka fihi anil islami Atani fi nikahi faraku bainahuma bi anal fasida al ulama'u fi fasadihi kan nikahi bila waliyin wal ma ajma'u ala butlanihi kan nikahi al muqtad dan fasid rusak secara bahasa adzahid yang hilang dia an sia-sia wa khusran dan rugi. Telur yang rusak artinya telur busuk. Maka sia-sia orang yang punya rugi. Wastilah secara istilah adalah sesuatu yang la tatarotab tidak muncul atau fi'lihi dampak perbuatannya baik ibadah ataupun abdan akad muamalah maka fasid nel ibadat, ibadah yang fasid yang tidak sah adalah marah tabrak tidaklah gugur darinya azimah kewajiban, walayas khusus dan tidaklah gugur darinya atau labu tuntutan. Semacam sholat sebelum waktunya. Dan fasid nel ukut, akad yang fasid, akad yang tidak sah, adalah mala tatarotabu, tidaklah muncul, tidaklah timbul asal dampaknya kafail majhuli eh, sebagaimana jual beli barang yang tidak jelas baik majhul eh, contohnya contohnya ada jual beli orang jual beli nah kalau konter konter HP itu jual beli ada satu apa eh, bisa kemudian dia beli satu karung HP harganya sekian, non kan tidak boleh dibuka. Non kan tidak boleh dibuka, tidak boleh lihat-lihat. Non kan yang jelas eh, apa? Yang paling-paling kemudian e, bagus sekali cuma paling-paling 10. Namun kalau kemudian e, apa? sepertiga dari isi karung ini bisa terjual, yang lain butuh kemudian diperbaiki, diperbaiki sepertiga ini kemudian terjual maka sudah beli modal namun jual belinya e, eh, dipersyaratkan satu karung beli gitu aja e, isinya paling-paling ya, sudah diketahui sepuluh eh, sepuluh itu sehat walafiat yang lain itu kemudian lah E, jelek ada ininya rusak ininya layarnya atau apanya yang kemudian harus kemudian diperbaiki terlebih dahulu kalau mau dijual. Akan tapi kalau kemudian sepertiga bisa terjual, maka udah beli modal. Dua per tiga itu keuntungan. maka kalau kemudian tidak boleh dibuka, nggak boleh lihat, baik majul. Bukan kucing dalam karung. <laughs> Kalau ini HP dalam karung. Maka jual belinya tidak sah. Tidak ada kemudian hak kepemilikan tidak berpindah. Wakulu fasid minal ibadah dan setiap yang fasid dari ibadah, setiap yang tidak sah dari ibadah dan akad, wasuruh dan persahabatan maka hukumnya haram. Ini kaidahnya. Kaidah tentang masalah ini yaitu setiap yang fasid itu haram akan tapi tidak setiap yang haram itu fasid Ini kaidahnya, setiap yang fasid itu haram, akan tapi tidak setiap yang haram itu fasid. Ya, kulu fasidin fawa haramun walaysa kulu haramin fasidan. Kaidah tentang masalah sah dan tidak. Ya, kulu fasidin fawa haram. Setiap yang tidak sah maka haram hukumnya. Haram dilakukan. Namun walaysa kulu haramin fasidan tidak semua yang kemudian di sana haram itu kemudian ya, dan tidak sah. Ada kemudian orang jual beli, kemudian penjual tidak menjelaskan air cacat barangnya. Maka ini haram. Jual beli sah, sah. Maka tidak setiap yang haram itu kemudian fasih tidak sah, namun setiap yang tidak sah melakukannya adalah hukumnya haram. Bagaimana kaidah dalam masalah toharah Setiap yang najis itu haram dikonsumsi Jangankan kemudian dimasukkan ke mulut Megang saja boleh Najis kan Dipegang saja kan nggak boleh Apalagi kemudian dimakan Maka setiap yang najis itu haram akan tapi yang benar setiap yang haram dimakan belum tentu najis racun haram dimakan rokok haram megang rokok nggak harus kemudian cuci tangan kenapa setiap setiap yang fasid itu kemudian haram ada tiga alasan di anak minta adi hududillah karena hal tersebut pertama melanggar batasan Allah yang kedua uh, eh, di ayat huzwa menjadikan ayat-ayat Allah sebagai Allah-Allah sudah tahu ini haram dilakukan ngejek Nakon min istiza. Kita tahu Allah haramkan hal ini. Kita tahu. Tetap nekat. Ngejek. Eh? Maka mengandung unsur mengecek. Dan yang ketiga, karena Nabi SAW mengingkari orang-orang yang mem membuat syarat, membuat perjanjian, di kita bila yang tidak ada dalam kitab Allah, tidak ada dalam ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu perjanjian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram dan fasid serta batal fasid sama batal itu bermakna wahid maknanya sama saja kecuali dalam dua hal menurut mazhab Hanabila ini menurut mazhab Hanabila kalau selain mazhab Hanabila tidak membedakan cuma mazhab Hanabila itu membedakan fasid dan batal dalam dua kondisi pertama fil ihram tentang haji orang yang berihram Paroku para ulama yaitu maksudnya ulama Hanabilah pengikut mazhab Imam Ahmad membedakan bainauma antara fasid dan batil. Uh, haji yang fasid itu adalah mawata afil muhrimu orang yang berihram, orang yang berhaji watoa mengadakan hubungan suami istri sebelum tahau, tahalul pertama. Sebelum tahalul pertama dia hubungan suami istri maka ibadahnya fasid Artinya apa? Dia harus terus meneruskan ibadahnya sampai selesai. Akan tapi tidak dihitung sah tahun depan harus diulangi. Namun ya sudah, namun harus tetap manasik haji, manasik haji harus terus diselesaikan sampai akhir. Namun besok tahun depan diulangi. Sedangkan batal haji yang batal adalah orang yang murtad anil Islam. Pas waktu beribadah haji malah murtad maka batal. Udah, gak usah teruskan. Tidak ada kewajiban untuk meneruskan. Gitu. Dia harus mengulang dari ihram awal. Harus mengulangi ihramnya. Maka tapi kalau haji itu fasik, itu kalau menurut mazhab Hanabila, nah, ya, ya tetap terus. Tetap terus manasik dikerjakan sampai selesai namun punya kewajiban untuk diulangi. Hah? Hajinya, hajinya tidak sah. Dulangnya doang. Dulang dari awal. Tahun depan kok mulainya. Mulainya tahun depan. Nah, sejak awal. Jadi ya itu itu tidak sah. Namun masih tetap diteruskan. Nah, itu oleh Hanabilah disebut fasid. Eh, nah, kalau orang murtad, ya sudah, ya sudah kamu murtad, pulang sana. Haram, tidak boleh kamu berada di tanah haram orang kafir, orang murtad. Kemudian yang kedua tentang nikah, para, para ulama bilang membedakan antara fasid dan haram dalam masalah nikah. Nikah yang fasad, nikah yang fasid adalah makhtalaf ulama. Nikah yang dikhususkan oleh para ulama tentang keabsahannya, fi ini tentang ketidaksahannya. Contohnya nikah tanpa wali. Jumhur ulama mengatakan tidak sah. Hanya Imam Abu Hanifah saja yang mengatakan mensahkan orang nikah tanpa wali dengan catatan wanita wanitanya balik berakal nah, tidak dipaksa dan dalam hal ini yang benar adalah pendapat jumhur ulama banyak terlalu banyak dalil untuk kemudian menunjukkan hal tersebut dalilnya Quran ada hadis ada dan an-nadar as-sahih ya, e, dari logika itu pun juga ada Bukan hanya dalil hadis, Quran juga ada yang menunjukkan nikah itu harus pakai wahyu. Wal batil adapun e, nikah yang batil adalah mau ala putranihi lah sesuatu yang mereka sepakati batalnya. Nikah yang sepakat oleh para ulama itu adalah nikah yang batal. Contohnya menikahi perempuan yang masih dalam masa iddah. Dan al ilmu tentang masalah ilmu ta'rifuhu al ilmu idraku syai'i alamahu alaihi idrakan jaziman ka idraki anal kula akbaru minal juz'i wa anna niyata sartun fil ibadati definisi ilmu ilmu secara umum ilmu ilmu agama ataupun yang lainnya karena itu aku saya memahami sesuatu alamahu alaih sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sesuai dengan hakikat yang sebenarnya idrokan jaziman dengan pemahaman yang tegas tidak pakai ragu ragu sedikit pun contohnya itu memahami bahasanya seluruh itu lebih besar daripada bagian dan niat adalah Salah dalam ibadah Fa'odat bikolina idrafu syai'i Adamul idroki bil kuliyati, Wa yusama Al-jahla al-basita Mislu ayus ala matakanat Boswatu badrin Wa yukululah adri Fa'odat bikolina ala mahuwa alaihi Idrakuhu ala wajihin yukhalifu mahuwa alaihi Wa yusama al-jahla al-mu'akkaba Mislu ayus ala matakanat Boswatu baterin, Fa'yakulu Lisanati salisati minal hijrati tapi biqaulina itrokan jaziman Itroku syai'i itrokan ghaira jazimin Bihaitu yahtamilu indahu Yakuna ala ghairil wajhi Alladhi adrokahu Falaisa madalika ilman Tuma intarajaha indahu Ahadul ihtimalaini Tarajihu dhanun wal marjuhu wahmun fa in al amrani fa huwa syakkun jadi bi kaulina maka tidak termasuk ilmu karena syarat ilmu adalah idraku syai' memahami sesuatu maka tidak termasuk ilmu adamul idrak tidak paham sesuatu bil kuliah secara total nah tidak paham sesuatu secara total plus sama sekali tidak tahu ma dinamakan al-jahla al-basito ya, butuh yang sederhana butuh yang biasa butuh yang tidak kebangetan contohnya Aisyah seorang itu ditanya mata kapankah kanat terjadi suatu badrin perang badar maka dia mengatakan la adri saya tidak tahu maka namanya al-jalu al-basito dan tidak termasuk ilmu karena persyaratan ilmu alamah wa alaih menurut keadaan yang senyatanya idrakuhu jika ada so, memahami sesuatu namun dalam bentuk yang menyelisih keadaan sebenarnya memahami sesuatu namun tidak sesuai dengan hakikat sebenarnya nah, memahami sesuatu dan tidak sesuai dengan hakikat sebenarnya itu disebut al-jahlu al-murakkab kebodohan bodoh kuadrat bodoh bertumpuk. Semisal ditanya, kapankah perang Badar terjadi? Maka dia mengatakan dengan mantep tanpa ragu-ragu tahun 3 Hijriah. Dalamnya tahun ya, berapa? Dua, tahun 2 Hijriah. Nah, dengan mantep dia katakan 3 Hijriah. Yakin? 3 Hijriah? Yakin. Nah. nah. Maka ini jahil murokab. Jahil murokab itu kalau bahasa kita sok tahu. Nah, dan itu namanya jahil murokab. Orang sok tahu itu jahil murokab. Nah. sok tahu, sok keminter, nggak pinter. Namun cuma soknya saja. Dan tentu mana yang lebih parah? Ya tentu jelas jahil murokab itu yang lebih parah. Kenapa kok dia disebut jal muka bertumpuk, kuadrat? Ya karena dia eh, memiliki dua kebodohan. Dia uh, tidak tahu jawaban yang benar. Kapan paham badar terjadi, dia tidak tahu jawaban yang benar. Dan yang kedua, dia tidak tahu kalau dirinya itu tidak tahu. Dia tidak mengetahui kalau dirinya itu sebenarnya tidak mengetahui. Maka ada dua kebodohan dalam dirinya. Nah, karena itu mokap, bertumpuk. Eh, ada dua hal, ada dua kebodohan Kemudian tidak termasuk ilmu karena kita katakan ilmu itu adalah memahami jaziman dengan tegas tanpa ragu-ragu. Itu aku saya jika memahami sesuatu namun ghairu jazimin tidak tegas, masih pakai ragu-ragu. Artinya ya tamil ada kemungkinan yang lain indah menurutnya. Eh, ayakuna ala ghairil wajhi allati atrokahu. Ada dalam bentuk yang Eh, eh, ala ti, wajib tidak dalam bentuk yang dia pahami. Jadi eh, dia masih ragu-ragu benar kebenaran hal ini jawaban ini tidak 100% menurut dia dia masih ragu-ragu boleh jadi jawaban yang lain itu benar nah, hal ini tidak dinamakan ilman tidak dinamakan ilmu lalu dinamakan apa ya perlu dirinci dulu in tarajjaha indau ahadul ihtimalaini jika ada yang rajih menurutnya salah satu dari dua kemungkinan yang ada atau tiga kemungkinan yang ada, ada indikasi indikasi-indikasi yang mendukung salah satu kemungkinan, maka farajih, maka kemungkinan yang kuat menurut pandangan dia itu disebut don. Nah, jika kemudian dia mengambil pendapat yang yang marjuh yang tidak ada indikasi yang indikasi pendukung maka disebut wahmun salah sangka wa intasawa al amrani jika kemudian sama kuatnya dua kemungkinan boleh A boleh jadi B bahwa syakun maka itu namanya syak Bebiada maka dengan keterangan ini tabayana jelaslah anak ta'aluk kal idrak bahasanya kaitan pemahaman terhadap berbagai hal kalau api sebagai berikut ilmun bahwa itroku syai'i alamahu alaihi itrokan jaziman jahlun basitun bahwa adamul itroki bil kuliyati jahlun merokabun bahwa itroku syai'i ala wajhin yukhalifu mahu alaihi danun bahwa itroku syai'i ma'ahtimali diddin marjuhin wahmun bahwa itroku syai'i ma'ahtimali diddin rajihin sakun bahwa itroku syai'i ma'ahtimali diddin musawin Kesimpulannya, idrok maratibul idrok tingkatan pemahaman, itu ada enam. Yang pertama ilmu, tadi definisinya sudah kita artikan, yaitu memahami sesuatu sesuai dengan hakikat sebenarnya, senyatanya, dengan pemahaman yang teguh, yang kuat, yang nggak pakai ragu, ragu. Kemudian jahlul basit, bodoh biasa saja, ya tidak paham bil kuliah sama sekali, tidak mengerti sama sekali. Dan murakkab adalah memahami sesuatu namun dalam bentuk yang yukhalik menyelisihi mahwa aleh keadaan senyatanya. Dan dalam memahami sesuatu mahtimali didin ada kemungkinan lawan dari pilihan dia. Namun pilih lawan kemungkinan lain itu marjuhin itu tidaklah kuat tidak ada indikasi yang mendukung. Wahmon adalah memahami sesuatu mahtimal eh, bersama atau ada kemungkinan ditin eh, yang berbeda dengan yang dia pahami rajin ternyata kemungkinan yang yang berbeda tersebut itulah yang benar yang didukung oleh indikasi oleh berbagai indikator sah itu adalah memahami sesuatu mahtimal ditin namun ada kemungkinan lawan, kemungkinan yang lain dan musawin. Namun 50% 50%. bisa jadi 50% A, 50% B. Ini jawabannya benar A atau B apa C atau D. Jadi nggak mungkin kalau nggak A B, kalau nggak B A. Nah, itu syak. Wah, kayak kayaknya ini ya indikasinya gini gini gini gini. Ini angkanya yang paling banyak kan? 7. Ah, ini yang ada tujuhnya. Nah, terus ada indikasi. Maka itu di sini disebut gon. Nah, kalau kemudian dia milih yang tapak apa, sebenarnya ada indikasi, namun dia tidak ambil yang indikasi tersebut, maka dia memilih yang tidak ada indikasinya, nah, ini paham. Aksamul ilmi yang kasimu ilmu ila kismaini daruriyin wa nadariyin. Pembagian ilmu, ilmu secara umum, ya, pengetahuan secara umum itu terbagi ila kismaini dua bagian, daruri pengetahuan yang bersifat aksiomatis wanadori dan pengetahuan yang bisa yang mem membutuhkan penelitian fadaruriyu mayakunu idrakul maklumi fihi daruriyan bihaisu yutaru ilaihi min ghairi nazarin wala wala tidlalin kala ilmi bi anal kulla akbar minal juz'i wa anan nara haratun wa ana muhammadan Rasulullah. Wa nadhari ma yahtaju ila nadharin wa istidlalin kal ilmi bi wujubi niyati fi salati. Ilmu daruri, ilmu yang aksiomatis, pengetahuan yang bersifat aksiomatis adalah ilmu yang idrakul maklum mengetahui sesuatu itu adalah dorian satu hal yang doruri, satu yang harus maksudnya satu yang aksiomatis maksudnya yutau ilahi dia dipaksa tan eh, dia dipaksa untuk kemudian tahu seperti itu. Mindrohi nazaren tanpa perlu merenung wa dalil dan cari dalil. Contohnya ilmu pengetahuan bahasanya seluruh itu lebih besar daripada sebagian. Sebagian lebih kecil daripada seluruh. Maka akal memaksa untuk mengatakan iya, seperti itu. nggak butuh pakai dalil. Api panas, itu nggak perlu. nggak percaya api panas, nah, nggak ada. Ketika dikatakan api panas, nah, nggak ada orang yang ingkar. Protes. Api nggak panas, nah, nggak ada. Semua orang meskipun belum pernah menyentuh api, anggap aja belum pernah menyentuh api, dia percaya api itu ya kalau untuk orang Islam, untuk kaum muslimin, Mahma putusan Allah itu daruri. Semua orang Islam mesti tahu Muhammad putusan Allah. Mahma adalah Rasul. Semua orang Islam. Ini kalau dalam bahasa apa? Dari telah para ulama, maklumun nadini bidorurah. Sesuatu yang diketahui merupakan bagian dari agama secara aksumatis. Dan orang yang mengingkari perkara yang maklumun minad ini bidorurah itu dinyatakan kafir. Ada nah, orang nggak percaya. Maklumnya sini orang Muhammad utusan Allah. Oh nggak percaya masa? Apa sih dalilnya? buktinya? Kafir sudah. Wajibnya sholat lima waktu. Satu orang Islam tahu. Orang Nasrani saja tahu. Yang nggak Islam saja ada satu orang Islam sholat lima kali. Tahu orang Nasrani. Tetangga yang Nasrani tahu. Kalau orang sholat, kalau orang Islam sholat lima kali Mungkin ada orang Islam yang nggak tahu, orang Nasrani tahu orang Islam sholat lima kali, kemudian ada orang Islam yang nggak tahu wajibnya sholat lima waktu. Ya mungkin. Maklum minat ini bidoro. Diketahui merupakan bagian dari agama bidoro secara aksiomatis. Maka nah, siapa yang mengingkarinya kafir. Dan nagari. Nah, kalau nagari, ya, pengetahuan yang bersifat nagari, maka orang yang kemudian nggak menerimanya Nah, itu tidak kemudian bisa dikafirkan. Perlu kemudian eh, perlu kemudian disampaikan kemudian hujah, sampaikan alasan dalil terlebih dahulu. Maestaju ila darin sesuatu yang tidak membutuhkan perenungan, istidlalin, mencari dalil. Kalau ilmu tentang ilmu wajibnya ini adalah sholat. Eh, maka butuh dalil. Demikian yang kita bahas kesempatan sore hari ini. Ada pertanyaan? Apa? Fasid. Hmm? Haram dilakukan ya. perbuatan sunnah Ya, ya tetap nggak boleh dilakukan. Hah? Haram. Hah? apa E, satu hal yang tidak memenuhi syarat misalnya orang sholat duha tanpa pakai wudhu sholat duha sunnah <coughs> ya sholat duha sunnah tanpa wudhu nggak ada sholat duhanya dia tahu dia enggak berwudhu dia sholat duha dia ya, Allah ngeje makanya kenapa kok semafat itu haram ada tiga alasan salah satu alasan istihza sengaja aturan. Dia tahu wudhu itu syarat apa? Wudhu itu syarat sah sholat, semua sholat, sholat, ya, sholat wajib, sholat sunnah, itu syaratnya wudhu terlebih dahulu. Namun dengan sengaja, kalau orang itu sengaja, ya. sengaja dia sholat duha, bukan sholat wajib, sholat duha, kuni sunnah sholat duhanya. Namun dia kerjakan dalam keadaan bentuk fasik, tahu dalam keadaan berwudu, tahu wudu adalah kewajiban syarat untuk kemudian apa? Sahnya sholat duhanya. Dia kerjakan tanpa wudu. Ngejek. Haram. Bahkan ulama khususnya pendapat tentang kafirnya. Ulama berselisih pendapat tentang kafirnya. Ini pembahasan tentang eh, ada seorang yang kemudian tidak dalam keadaan toharoh, dia tahu dia tidak dalam kondisi toharoh, tidak dalam kondisi berwudu, dan dia tahu berwudu adalah bagian dari uh, syarat sah sholat, dia sholat tanpa berwudu. Maka ulama posisi pendapat kafir ke orang ini? Ada ulama mengatakan kafir, istiza, bidin, ini aja, memperolok-olok agama, kafir. Jelas haramnya kan?

Huh?